بسم الله الرحمن الرحيم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita mengaruniakan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifan bin azakumullah meraih kejayaan, menumbuhkan semangat di dalam kehidupan di dunia ini. Kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar. Karena sungguhnya agama ini yaitu Islam agama yang telah sempurna yang telah paripurna sempurna dalam hal berbagai sisi aturan semuanya ada di dalam agama yang mulia ini Allah subhanahu Ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bahwasannya pada hari telah pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku berikan nikmat atasmu telah sempurna nikmat atasmu dan telah aku ridhoi bagimu Islam sebagai agamamu firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mempertegas tentang keberadaan Islam bahwasannya di dalam Islam segala aturan-aturan yang menyangkut kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat telah ditetapkan Allah sedemikian rupa. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam dilarang untuk mengambil aturan-aturan selain daripada Islam karena sesungguhnya aturan-aturan tersebut akan mengarahkan kepada jalan-jalan perpecahan di tubuh umat Islam itu sendiri Maka Ikhwan Fiddin Azakumullah Jalan menuju kebenaran hanyalah satu Yaitu Islam Tidak ada lain Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan Wa anna hadha siratin mustaqima Fattabi'uh Wala tattabi'uh subulah فتفرقوا عن فتفرقوا بكم عن سبيله Ini termaktub di dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Wa anna hadha sirah mustaqiman dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqa bikum an sabilih yang jalan-jalan tersebut akan memecah memisahkan kalian dari jalannya yaitu dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan fillah azakumullah dalam ayat ini Allah tegaskan bahwasanya jalan untuk menggapai kebenaran jalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu Allah menyebutkan dalam bentuk jamak larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang Allah nyatakan dalam bentuk jamak yaitu as-subula jamak daripada sabil ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan untuk menuju kesesatan jalan-jalan untuk tidak tergapainya ridha Allah Subhanahu wa taala sedemikian banyak. Dan yang demikian ini Allah perintahkan kepada kita untuk tidak menekati jalan-jalan tersebut. Maka ikhwan fidin azakumullah Inilah agama yang mengatur umatnya agar senantiasa berada di jalan yang lurus tersebut agar umatnya senantiasa berada di atas jalan kebenaran karena sesungguhnya sebagaimana Nabi saw. Alaihi Wasallam nyatakan bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu demikian banyak jalan-jalan menuju ke neraka demikian banyak maka di dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah hadis ini disahihkan oleh Asyik Muhammad Nasiruddin Al-Albani disebutkan Walladhi nafsi Muhammad biyadih Lataftariqunna ummati ala salati wa sab'ina firqatan Wahidatun fil jannah Wa wa sab'una fil nar Qila ya Rasulullah manhum Kala al-jama'ah dan demi diri Muhammad yang berada di tangannya sungguh umat ini akan terpecah umatku akan terpecah atas 73 golongan satu golongan berada di dalam surga dan 72 golongan lainnya berada di dalam neraka. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang berada di dalam neraka ter, uh, yang berada di dalam surga tersebut? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamaah yaitu al-jamaah Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Hadis ini menjelaskan tentang pengertian al-jamaah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu ma'ana alaihi wa ashabi apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan tersebut maka ikhwan fidin azakumullah inilah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan tentang bahwasannya jalan kebenaran jalan menuju surga itu hanya satu ya. sebagaimana hadis Nabi SAW tadi menyatakan wahidah firjannah yang satu golongan itu dia akan masuk ke dalam surga ini menunjukkan bahwasannya Hanya satu jalan saja untuk bisa menggapai kebenaran. Untuk bisa mengantarkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Adapun jalan-jalan lain. Sedemikian banyak. Jalan-jalan yang akan menyesatkan. Yang akan mengarahkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ke dalam siksa api neraka. Maka ikhwan fidina azakumullah Sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam Mempelajari agama ini Kembali kepada ajaran agama ini Akan tetapi terkadang Atau pada sebagian umat Ada sebagian umat dari kalangan umat Islam ini yang bingung menentukan arah jalan mana yang dia harus tempuh. Karena sedemikian banyaknya berbagai golongan, berbagai kelompok, berbagai firqah yang mereka perhatikan adalah baju daripada golongan tersebut. Maka timbullah kebingungan-kebingungan timbullah kebimbangan di antara sebagian kaum muslimin. Di antara mereka ada yang terus dengan kebingungannya dan kemudian futur tidak mau lagi belajar agama dan di antara mereka disesatkan dengan sesesat-sesatnya bersama anggota-anggota kelompok yang diikutinya. Waliyazubillah. Maka ikhwan fiddin azakumullah Kita ingin melihat Sebenarnya Yang seperti apa Islam yang harus dipelajari oleh kita semua Mudah-mudahan di dalam daurah ini Kita akan bisa menemukan jawabannya Dan mudah-mudahan kebingungan-kebingungan dari sebagian kaum muslimin tersebut sirna dengan mendengarkan kajian-kajian yang insya Allah akan disampaikan di dalam kesempatan daurah ini. Maka ikhwan fidina azakumullah Tidak ada lain untuk menyongsong kejayaan umat Kita harus kembali Kepada agama yang mulia ini yaitu Islam. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang mengungkapkan tentang perlunya kita kembali kepada ajaran yang benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang-orang yang menyelisihi terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mereka akan ditimpa berbagai fitnah ataupun akan ditimpa dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala nyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi hendaklah mereka takut yaitu orang-orang yang menyelisihi terhadap perintah perintah Allah Subhanahu wa taala menyelisihi terhadap as-sunnah an-nabawiyah bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih Di dalam surat An-Nur ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ancaman terhadap orang-orang yang menyelisihi kepada apa yang telah diperintahkannya. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada penduduk satu negeri yang apabila mereka mentaati perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya mereka beriman dan bertakwa niscaya Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard dan seandainya penduduk satu negeri amanu wa taqaw mereka beriman dan bertakwa lafatahna alaihim barakat maka sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ard dari langit dan bumi. Inilah korelasi hubungan antara ketaatan, ketakwaan, keimanan dengan keberkahan, dengan kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kebaikan keberkahan yang sedemikian banyak kepada hamba-hambanya apabila hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut beriman dan bertakwa senantiasa mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Tetapi kebalikannya apabila hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian menentang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah akan menurunkan azab yang pedih atau Allah akan menurunkan fitnah kepada mereka maka sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Daud di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'hu ankum hatta tarji'u ila dinikum Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ila tabayatun bil inah apabila kalian telah disibukkan dengan jual beli yang mengandung riba Wa akhadtum adnabal baqar dan kalian telah sibuk mengurusi ekor-ekor sapi. Sibuk dengan segala macam peternakan. Waraditum bizar'i dan sibuk kalian telah senang dengan kesibukan bertani. Watarakumul jihad dan kalian meninggalkan jihad maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sallallahu alaikum dhullan." Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum tidaklah akan dicabut kehinaan tersebut dari kalian hatta yarji'u ila dinikum hingga kalian kembali kepada agama kalian yaitu Islam. Hadis ini mengungkapkan tentang salah satu sebab ditimpakannya kehinaan yaitu lantaran Hamba-hamba Allah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan dunia. Dan mereka melupakan syariat Allah. Mereka melalaikan tentang ketentuan-ketentuan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka akibat dari penyelewengan yang demikian ini, Allah timpakan kehinaan kepada umat tersebut. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan dihilangkan dari umat tersebut, kecuali umat tersebut mau kembali kepada ajaran agama yang benar. Inilah resep solusi jalan keluar agar umat ini bisa meraih kejayaan. Kejayaan umat bukan lantaran umat tersebut mengikuti cara pandang ataupun pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar Islam Kejayaan umat ini bukanlah disebabkan lantaran umat tersebut menjiplak mentah-mentah terhadap apa-apa yang telah dikeluarkan oleh orang-orang barat justru kejayaan umat ini akan bisa diraih ketika umat tersebut mau kembali kepada ajaran agama yang benar. Dan ini adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun termasuk apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kebaikan umat ini akan bisa diraih manakala kaum muslimin kembali mempelajari agamanya bukan dengan berbangga-banggaan mengikuti afkar pemikiran-pemikiran kaum barat kaum kufar yang meskipun nampak dari segi zahirnya nampaknya mereka itu maju dari segi fisik, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengalami kehancuran. Sistem sosial mereka juga rusak. Sistem pemerintahan juga mereka rusak. Dan berbagai sisi kehidupan mereka sama sekali tidak bisa dicontoh oleh kita. Karena sesungguhnya orang-orang kufar tersebut mereka berjalan di atas hawa nafsunya, di atas sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Al Imam Malik <clears throat> Ibnu Anas rahimahullah ketika menyatakan bahwasanya lan lan yasmuhu akhir hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha tidaklah generasi akhir dari umat ini akan baik kecuali apabila generasi akhir umat tersebut mengikuti apa yang telah menjadikan baik generasi awal yaitu generasi as-salafus salih tidaklah umat ini generasi sekarang ini akan menjadi baik kecuali dia mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan, dilakukan oleh generasi pertama umat ini. Yaitu yang kita sebut dengan generasi as-salafus salih. Ya. Maka ikhwan subhanahu azakumullah Kesanalah kita mesti mencontoh di sanalah kita mesti berkiblat. Karena sungguhnya mereka adalah generasi yang telah dijamin bahwasanya mereka adalah generasi mufaddalah, generasi yang utama. Dan demikian juga sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah Al-i'tisam bis najatun Sesungguhnya berpegang berpegang teguh kepada as-sunnah kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang akan membawa keselamatan maka dari berbagai ayat dan hadis serta asar dari Pak Aiman Salaf kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya umat ini akan meraih kejayaan apabila mereka kembali kepada ajarannya yang benar kembali kepada ajaran Islam berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, apa yang telah dicontohkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ikhwan di azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada ajaran-ajaran salaf. Artinya maksud daripada salaf di sini adalah as-salafus salih. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam surat Luqman ayat ke-15 Wattabi' sabila man anaba ilayya Wattabi' dan ikutilah oleh engkau Sabila jalan man anaba ilayya jalannya orang jalannya orang yang kembali kepada aku. Jalannya orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah jalan orang-orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah mereka itu? Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan ayat tersebut yaitu wattabi' sabila man anaba ilayya ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku yang dimaksud dengan orang yang kembali kepadaku yaitu wa kullu minas sahabah munibun ilallah dan sesungguhnya setiap diri sahabat munibun adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaj <clears throat> fayajibu fayajibu ittiba sabilahu maka wajiblah untuk ittiba sabili untuk mengikuti jalannya wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabili dan mengikuti perkataan-perkataan serta keyakinan-keyakinannya karena itulah jalan yang terbaik, jalan yang paling benar, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah taala anna Allah qad hadahum wa qad qala wa yahdi ilaihi may yunib dan ini menjadi dalil Sesungguhnya mereka para sahabat tersebut adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan jalan. Allah telah memberikan jalan kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali yaitu kepada para sahabat sebagaimana dinyatakan di dalam surat as sura ayat ke-13 maka ikhwan fiddin azakumullah inilah yang menjadi kewajiban kita di dalam mengikuti agama ini karena sesungguhnya ketika kita mengikuti agama ini dan tidak mengikuti kepada apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti orang-orang yang telah kembali kepadanya yaitu orang-orang yang telah bertobat menunaikan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ayat-ayat lain yang mewajibkan kita untuk senantiasa mengikuti apa yang telah Allah perintahkan mengikuti orang-orang terdahulu yakni dari kalangan salafus saleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-115 ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Dan orang-orang yang menentang kepada Rasul setelah sampai kepada mereka setelah datang kepada mereka penjelasan yaitu hidayah wa yattabi ghaira sabil <clears throat> wa yattabi ghaira sabilil mu'minin dan mereka mengikuti jalannya orang-orang selain daripada orang-orang yang beriman nuwallihi ma tawalla maka Allah biarkan mereka bergelimang di atas kesesatan. Kami biarkan mereka yaitu orang-orang yang mengikuti jalan bukan jalan-jalan orang yang beriman. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimang bergelimang dalam kesesatannya. Wanuslimi jahannam dan kami akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam wasaat masira dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka kita perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-115 ini tentang perlunya dan pentingnya kita mengikuti kepada orang-orang yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasannya mereka yang tidak mau mengikuti apa yang telah ditetapkan ya, oleh orang-orang ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang telah dicontohkan diperbuat oleh orang-orang terdahulu maka Allah akan membiarkan mereka di dalam kesesatannya. Waliyahzubillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-100 pentingnya kita mengikuti orang-orang terdahulu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika dzalikal fawzul azim Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti orang-orang terdahulu. Hmm. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor dan orang-orang yang pertama orang-orang yang paling pertama awal yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor walladzina taba'uhum bihsani dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu maka Allah pun meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dan Allah menjanjikan bagi mereka jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada mereka kekal di dalamnya zalikal fawzul azim dan mereka yang mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Inilah salah satu daripada inti kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan yaitu mereka harus kembali kepada orang-orang yang terdahulu yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor yang mereka adalah dari kalangan para sahabat dan kemudian sahabat memiliki murid yaitu yang disebut dengan tabi'in kemudian sahabat eh, tabi'in ini pun memiliki murid yang disebut dengan tabi'ut tabi'in maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang dari generasi mufaddalah generasi yang utama Dan dari mereka lah kita akan mendapatkan kejayaan dengan mencontoh mereka kita akan mendapatkan kejayaan tersebut. Mereka adalah orang-orang terbaik dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin yang demikian ini sebagaimana dalam hadis yang sahih. Khairun nas qarni Summan ladina yalunahum Summan ladina yalunahum Summan <clears throat> ladina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku yaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum kemudian orang-orang yang berikutnya Sumaladina yanunahum dan kemudian orang-orang yang berikutnya. Inilah generasi tiga generasi yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berjalan di atas kebenaran. Ya. Maka Kesanalah kita mengembalikan setiap urusan agama. Jangan kemudian agama, urusan-urusan agama dikembalikan kepada hawa nafsu ataupun menurut cara pandang dari orang-orang yang hanya mengandalkan kepada kekuatan akal. Ya. Di antara sebab-sebab terpecah belahnya satu umat, ya, di antara sebabnya adalah ya, pada sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Kenapa kita mesti menyebutkan kembali kepada Al-Quran As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah dipahami salah salih kenapa kita harus membubuhkan menambahkan dengan pemahaman as-salafus salih karena banyak sekali orang yang memahami Al-Quran tetapi mereka memahami Al-Quran tersebut dengan pemahaman akalnya. Memahami Al-Quran dengan pemahaman akalnya. diantaranya mereka memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya atau akalnya. diantaranya antaranya sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok sesat seperti kelompok mu'afilah yang menafikan tentang sifat Allah menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. seperti dalam firman Allah ya. wa kallamallahu Musa taklima di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan Wa Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Tetapi orang-orang yang mendasarkan pemahaman ayat ini kepada hawa nafsu, mereka akan melihat kok Allah berbicara, ke Allah seperti makhluknya. Berarti Allah sama dengan makhluknya. Kok berbicara? Maka kemudian kelompok sesat ini pun mentahrif, menyimpangkan makna bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar berbicara. Kemudian mereka mereka yasa Al-Qur'an dengan merubah satu harokat saja pada kalimat wa kallamallahu diganti menjadi wa kallamallaha Musa taklim. Pengertiannya sudah menjadi berbeda jauh sekali. Kalau kalimat sebelumnya wa kallamallahu Musa taklima itu menjadikan Allah berbicara Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam, mampu berbicara. Tetapi oleh orang-orang yang sesat ini menganggap kalau Allah berbicara berarti Allah menyerupai makhluknya, maka kemudian ditahrif, diselewengkan Al-Quran itu menjadi wakallamullah Musa taklima. Siapa yang berbicara? Yang berbicara menjadi Nabi Musa. Di dalam ayat itu menjadi dan Nabi Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benarnya berbicara. Sudah berbeda tidak? Sudah berbeda. Subjek yang berbicara sudah berbeda. Dan inilah yang menyebabkan kemudian Al-Quran menjadi pengertiannya diselenggarakan. Karena apa? Karena mereka mendasarkan pemahaman Al-Quran tersebut kepada hawa nafsunya. Sehingga kemudian mereka terjatuh, ya, tersempal dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itulah ketika kita memberikan tafsir dan insya Allah nanti akan dijelaskan lebih panjang oleh Al-Ustaz Ali hafizahullah ya, tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran maka tafsir itu pun harus dikembalikan kepada generasi awal daripada umat ini ya. jangan semena-mena kemudian menafsirkan Al-Quran ya. mentang-mentang di Al-Quran tidak ada pengharaman anjing karena yang diharamkan cuman ya, poin-poin tertentu, bangkai darah. Mana anjing tidak ada di dalam Al-Qur'an anjing itu diharamkan. Lantas kemudian ya, lantas kemudian sebagian daripada kelompok kaum muslimin menghalalkan anjing. Ya, maka menjamurlah warung-warung dengan gambar entah itu dengan diberi nama sate rica-rica buk-buk atau sate rica-rica kambing balap atau sate rica-rica skubidu atau yang lainnya. Ya. ya. Karena memahami Al-Quran tidak dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan berarti tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian yang lain-lainnya tidak diharamkan. Nah, untuk penjelasan bagaimana kedudukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Al Ustaz Mukhtar Hafidahullah. Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan semacam arahan untuk bagaimana kita memahami Islam tersebut secara baik dan benar. Ya. Baik dan benar sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memahami agama ini berdasarkan keinginan, kehendak ya. kita semua. Bukan berdasarkan menurut rayu akal kita maka memahami agama ini harus kembali ya, kepada apa yang telah dituntunkan oleh para salafus soleh. Maka penting kalimat kembali kepada Al-Quran, ya, kembali kepada Al-Quran dipahami salafus soleh. Kembali kepada Al-Quran kembalinya yaitu dengan pemahaman salafus soleh kalimat terakhir ini jangan lupa karena sungguhnya banyak orang yang kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kemudian tidak memerlukan hadis yaitu yang disebut dengan al quraniun Orang-orang yang hanya mencukupkan Al-Qur'an saja. Ya, mencukupkan Al-Qur'an saja, tidak perlu hadis. Tidak perlu as-sunnah an-nabawiyah. Ya, kalau mereka sholat bagaimana? Nah itu mereka sudah bingung. Akhirnya sholatnya, ya sholatnya menghadap kemana-mana. Ya. Tidak sebagaimana kaum muslimin pada umumnya. Kaum muslimin pada umumnya sholat menghadap ke kiblat. Ya. Karena apa? Tuntunan menghadap ke kiblat, kemudian ruku, kemudian sujud, ya. kemudian membaca istita, membaca dan lain-lainnya. Itu diantaranya diterangkan di dalam as Ya. Maka ya. Ikhwan bidina azakumullah ya. Kita akan bisa sholat dengan sempurna Sesempurna mungkin Ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut Dengan sebagaimana yang telah dibenarkan, ya, Ditafsirkan, dicontohkan oleh para salafus salih Kita akan menunaikan zakat zakat itu pun akan dengan sesempurna mungkin kita tunaikan ya. dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan seperti sekarang ada sebagian kaum muslimin menunaikan zakat ya. karena begitu bersemangatnya menunaikan perintah zakat ini sampai tidak lagi mengenal aturan haul dan nisab. Sampai pernah saya temukan, ya, saya pernah temukan sampai jajan uang jajan untuk anaknya pun harus dikeluarkan zakat. Coba begitu ekstrimnya men, apa, menunaikan ajaran zakat ini. Uang jajan untuk anaknya dipotong untuk apa? Untuk zakat. Anaknya diberi 2.500 kemudian dipotong untuk zakatnya. Kalau agama ini dilakukan seperti ini, wah, luar biasa. Gaji-gaji pegawai dipotong karena harus zakat. Zakat apa namanya? Zakat profesi. Ya. Wah, nggak adil. Dokter yang penghasilannya cuman operasi sebentar saja sekian juta, petani yang ya, sudah memeras keringat luar biasa disakati hasil pertanian. Sementara dokter tidak ada zakat. Oh, kalau seperti ini nggak adil. ini adil berdasarkan siapa? Ya. Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. itu lebih tahu. Siapa yang mesti mendapatkan maslahat? Jangan kemudian menetapkan aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan. Ya. Maka kalau cara pandang beragama seperti ini, ya, dari tahun ke tahun, ya, agama ini akan senantiasa ber, berubah. Beda tempat akan sudah beda tatbik aplikasi daripada agama itu sendiri. Ya. Akhirnya umat terpecah belah. Ya. Ya. Umat pun menjadi terpecah belah. Dan kalau sudah keadaan umat seperti ini, apakah telah akan bisa menyongsong kejayaan? Jauh pandang dari api. Ya. Maka oleh karena itulah ya, kembali ya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila dinikum sampai kalian itu kembali kepada agama kalian yaitu agama yang berdasarkan kepada pemahaman sangat soleh ya. dari sinilah nanti kita akan ya, menunaikan agama itu secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada ya. dan kalimat-kalimat kembali kepada manhaj salaf. Ya. Itu sebetulnya sebetulnya sudah orang-orang tua kita dulu itu ya, sudah mencantumkan bagaimana agama ini harus kembali kepada ajaran salaf. Hatta orang-orang yang di NU pun lihat saja mencantumkan madrasah as-salafiyah. Ya tidak. Itu menunjukkan sebetulnya mereka ya, punya wacana tentang kesalafiahan. Cuma dalam taktik pelaksanaan tidak terbimbing. Ya. Di kalangan Nahdlatul Ulama. Juga di kalangan Muhammadiyah mencantumkan ya, tentang kembali kepada ajaran yang benar, kepada salaf. Ya. ya. Coba saja buka buku himpunan putusan tarjih. Ya. Ada bapak-bapak dari Muhammadiyah tidak? Ya. Nah, dibuka buku himpunan putusan tarjih. Bab mukaddimah pertama kali kalimat di dalam buku itu Innal firqatan najiyata minas salaf. Ya. Sesungguhnya al-firqatah innal firqatan najiyah kan? sesungguhnya firqah yang selamat kelompok yang selamat minas salaf dari salaf ya cuman orang-orang Muhammadiyahnya ya, terpengaruh pemikiran-pemikiran tokohnya yang belajar agama dari Chicago yang belajar agamanya dari Montreal, Kanada, McGill University dan lain sebagainya. Akibatnya memahami agama ya, tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para orang-orang tua terdahulu. Ya. Maka kembali ya, saya mengungkapkan ini hanya untuk menunjukkan bahwasannya kata salaf itu bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam. Ya. Kata salaf ini adalah sudah ya, diserukan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang tua kita. Ya. Cuma sekarang kan kalau ada oh itu salafi itu salafi salafi kesannya kalau salafi itu seperti orang baru kesannya. Padahal sudah sejak dulu yang namanya ajaran salaf ya. sejak dahulu Cuma oleh oleh orang-orang sekarang dianggap sebagai sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing. Dan itulah memang sifat orang ittiba kepada sunnah akan dikenal sebagai orang-orang yang asing. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, "Bada al-gharib, bada al-Islamu ghariba." wasayaudu ghariba kama bada Sesungguhnya Islam itu datang awal pertama kali akan disikapi sebagai sesuatu yang asing. Nilai-nilai ajarannya dikenal sebagai sesuatu yang asing. Wasayaudu ghariba kama bada dan akan kembali lagi nilai-nilai ajaran Islam itu akan dianggap sebagai sesuatu yang asing karena sebagaimana awalnya dulu. Sebagaimana ketika Islam itu baru pertama kali didakwahkan. Ya. Jadi umat Islam asing dengan ajarannya sendiri.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 Dalam ayat ini pun terkandung bagaimana as awwalun orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, Rabbana firlana ya Allah ampunilah kami wali ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabakuna bil iman yang mereka itu adalah orang-orang yang mendahului kami di dalam hal keimanannya. Wala taj'al fi qulubina ghillah dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian. Ya. Inilah ayat yang menyatakan tentang keutamaan orang-orang terdahulu ya. dan kita akan melihat bagaimana perjalanan sejarah ini ya. bahwasannya agama yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh maka niscaya agama yang dilaksanakan sedemikian ini akan memberikan buah yang terbaik. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dibimbing, dituntun kepada jalan agama yang benar. Karena sungguhnya banyak sekali orang-orang memahami dengan cara pandang masing-masing. Ada orang-orang yang memahami agama berdasarkan pemikiran-pemikiran khawarij sehingga kemudian mereka ya, <clears throat> memahami agama hanyalah ya, menonjolkan kepada hal-hal yang sifatnya jihad ya, khuruj ala hukam menentang pemerintahan yang sah Kemudian ada orang-orang yang memahami agama dengan alam mu'tazilah. Ya. Akalnya yang berjalan. Ya. Dan sekarang ya, titisan-titisannya, turunan-turunannya yang sekarang sedang digencarkan pemahaman-pemahaman semacam ini oleh kalangan jaringan Islam liberal memberikan tafsir-tafsir Al-Quran sesuai dengan keadaan-keadaan yang berlaku di satu tempat. Jadi memahami ya, Al-Quran dengan Al-Quran dipaksakan untuk sesuai dengan keadaan pada masanya. Ya. Dan berbagai kelompok lainnya, baik itu Jahmiyah, ya, ataupun kelompok-kelompok sufi ya, dengan berbagai ajaran-ajaran tarekatnya ya, sampai kepada mendudukkan seseorang pada makom tingkatan yang tidak lagi harus melaksanakan syariat. Ya, kalau kita temukan pada orang-orang kalangan sufi, kenapa fulan kok tidak sholat lagi? Oh dia sufinya sudah makomnya sudah makom maka makrifat. Kalau kita yang melaksanakan ya, melaksanakan ajaran ini hanya tingkatannya masih syariat, jadi masih sholat, masih puasa. Adapun yang tingkatannya sudah makrifat, itu sudah tidak sholat lagi. Ya. Itu sudah sedemikian ya, salah kaprahnya memahami agama. Sehingga kemudian yang ditumbuhkan adalah kultus individu ya, kultus kepada kiainya, kultus kepada tokoh-tokoh agamanya. Nah, ketika dikatakan kiaimu nggak pernah sholat Jumat karena kultus, ya, dibilang ya, kiai kami ini sholat Jumat itu di Mekah. Oh begitu, iya. Ya. Di sini jam 12 waktu Jumatan kiainya sholat di di Mekah. Padahal di Mekah masih jam 8 pagi waktu itu ya kan? Selisih Saudi dengan Indonesia kan 4 jam. Lebih dulu Indonesia 4 jam kan? Jadi kalau di Saudi jam 12, di Indonesia masih masih jam 8. Yang eh, mas, di Indonesia jam 12, di Saudi masih masih jam 8. Jadi kalau di Indonesia sudah Jumatan, di Saudi masih antara jam 8 jam 9. Nah, kiainya sholat Jumatnya jam segitu. Itu semua karena kultus dibudayakan ya, dalam rangka untuk meninggikan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki karomah ataupun wali dan seterusnya.